apakah ada ijma setelah zaman sahabat? Jawabannya ada. Ada ya pak, Ada. Barakallahu fikum. Banyak e, disebutkan dalam kitab-kitab ijma'an. Buku-buku khusus kitab al-ijma' karya Ibn Hazm dan yang lainnya itu banyak. Dan perhatikan para kawasikum banyak pada mereka yang menyebutkan masail-masail hukum syariah padanya ada ijma' setelah masa sahabat. Contoh yang paling gampang ialah e, ijma salaf di masa tabi'in haramnya memberontak penguasa. Paham ya Pak? Jadi begini, dulu di zaman dahulu, di zaman akhir-akhir eh, sahabat, awal-awal era tabi'in, nah, Kan diuji dengan berbagai macam penguasa-penguasa yang wali Al-Hajjaj dan segala macamnya, terutama Al-Hajjaj. Ada sejumlah ulama tabi'in, sejumlah ulama tabi'in terlibat masuk dalam pemberontakan penguasa. Walaupun mereka ada istihad, satu pahala. Itu dianggap masih ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Setelah pemberontakan Ibnul Ash'ad kepada Al-Hajjaj pada masa lalu, dan ternyata begitu dahsyat efek negatifnya memberontak penguasa kala itu yang zalim. Eh, Pasca itu barakallahu fikum semua ulama tabi'in yang ada kala itu dan setelahnya ijma sepakat tidak diperbolehkan memberontak penguasa walaupun dia zalim walaupun dia kejam walaupun dia sadis dalam rangka untuk menjaga darah kaum muslimin. Itu adalah kesepakatan para ulama. Itu setelah eranya sahabat, di era Nah, Itu contoh yang paling bagus. Nah, walaupun e, pendapat sebagian ulama yang lain mereka mengatakan al-ijma' al-mundhabit, ijma' yang baku dan diyakini pasti sahih itu ijma'nya para sahabat. Ijma'nya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bukan berarti menafikan, meniadakan ijma ulama yang lain di masa-masa yang setelahnya para ulama. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Ini dibahas oleh para ulama kita dalam ilmu usul fikih.